العالمين يا علم الغيوب فلا يبوده شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, kita buktikan bahwa belajar tajwid itu mudah. <laughs> Ya, coba aja. Bahkan kemarin SMS banyak sekali yang datang. Terima kasih hamba-hamba Allah. hari kalau seandainya pelajaran Pak Ari di televisi akan lebih mudah sekali. Saya yang hanya mendengar aja, tidak melihat komputernya, betapa mudahnya belajar tajwid. Iya, seperti itu Ibu dan Bapak. Alhamdulillah Allah titipkan ilmu kepada saya tidak seberapa banyak. Tapi Alhamdulillah banyak orang yang sudah menjadi ustaz dan ustazah. Bahkan tadi malam beberapa sekolah minta saya untuk mengisi di acara maulidnya kemudian juga acara-acara e, pemantapan untuk guru-guru. Terima kasih untuk hamba-hamba Allah, Ibu dan Bapak Guru. Mari kita bersama ya. Hanya sayang untuk SMP pengadegan belum bisa hari Kamis saya. Ya. Karena hari Kamis itu sudah terpatok ada jadwal. Nah, kemudian juga TK Aisyah, Muhammadiyah, Matraman juga ini. Ya. ya. Allah nanti kita pikirkan. Karena saya yakin Bapak Ibu guru ini ujung tombak untuk menghantarkan dan memantapkan murid, murid atau siswa-siswinya. Apalagi terlebih nanti setelah Ibu dan Bapak memiliki software-software kami komputer. Baik, kita masih kaji kita. Kita mencoba membuktikan bahwa belajar itu mudah. Benar gak sih? Gitu ya. Dilihat ya. Uh, di komputernya, ibu dan bapak yang sudah memiliki komputer, hmm, software-softwarenya, atau ibu dan bapak yang sudah memiliki tulisannya, karena memang setiap kali memberikan pengajaran, biasanya saya berikan uh, tulisan-tulisannya, itu ya. Jadi walaupun belum, hmm, karena kan itu tadi, tidak semua ibu dan bapak uh, akrab dengan komputer, karena satu dan lain hal ya. Wah Pak Ari saya bukan nggak punya Tapi nggak sempet ya uh, Jadi saya fotokopikan Saya tulisan-tulisan yang ada eh, Tulisan-tulisan Arabnya Tulisan-tulisan Al-Qurannya sudah saya berikan ya Insya Allah Bisa dilihat di Al-Balad ya Di sana kan sudah fotokopinya sudah saya berikan Kemudian jawabannya pun sudah kami berikan Itu ya Ada jawaban-jawaban Kenapa, kenapa begitu Hari ini adalah merupakan aplikasi penerapan dari materi yang lalu tentang kol-kolah. Coba dilihat ya. Nah, ini mulai dari sini nih. Saya juga pakai Camtasia ini. Terima kasih untuk hamba Allah dari IT dari ITB ini ya. Uh, memberikan pengertian bahwa komputer sekarang canggih ya. Dari dulu juga dari dulu belum ya, belum dulu komputer hanya sebatas untuk ngetik. Sekarang komputer itu sudah untuk edit uh, suara, audio, video. Bahkan dengan Camtasia ini uh, sama seperti PowerPoint kita bisa merekam gerakan-gerakan setiap langkah demi langkah di komputer. Masya Allah. Ini ya. Ini coba kita kita buka. Ibu dan Bapak yang sudah ada komputernya, softwarenya dibuka. Yang belum, eh, apa yang sudah saya kami tulis di kertas, dibuka ya, dilihat. Tentang Al-Balad. Ibu dan Bapak yang belum memiliki, eh, silahkan dilihat surat Al-Balad ya. Surah Al-Balad juz amma ya, juz ke-30 la uksibu bihadal balad. Itu bisa dilihat juz ke-30 itu surah ke-90 ya Al-Balad. Coba dipersiapkan ya. Kita praktekkan bahwa kita buktikan bahwa belajar tajwid itu sangat mudah. Untuk ibu dan bapak yang memiliki waktu hari Kamis bisa hadir di Musola At-Taqwa ya. Musola At-Taqwa di perumahan Parung Villa. Parung Villa Kelurahan Warujaya. Kelurahan Warujaya dari arah Parung ke arah Ciseeng. Ke arah Ciseeng di sana nanti ada pom bensin. Pom bensin ya. Kemudian dari pom bensin, eh, pom bensin ada di kanan. Ada Indomaret, ada SD Impres, nah masuk dari gang itu. Saya sudah ke sana sekali ya. Ambil kanan terus nanti sampai. Tanggal 20 walaupun libur kita tetap tidak libur. Begitu juga tanggal 21-nya sudah rutin ya pengajian kita di Depok. Namun untuk Jumat ini mengingat Ibu Lisa, Ibu Dokter Pak Fauzi ada acara keluar kota. Memang liburnya lama ya. 20, 21, 22, 23. Uh, jadi pengajiannya untuk Jumat ini saja di Pesona Kahyangan ya. Ini untuk Jumat, Jumat. Tapi Jumat depannya tetap kembali ke Kartini 58. Itu di Pesona Kahyangan ya. Silahkan untuk Ibu dan Bapak yang ingin hadir ini ya di pesona kahyangan satu di rumah Bapak Karim. Uh, Bapak Karim atau Ibu Yayu pesona kahyangan satu BP nomor satu Margonda Raya. Bisa dari depan uh, ya. Ini bisa dari gerbang Pesona Depok, seberang terminal bisa atau bisa juga dari, masuknya dari uh, samping Pizza Hut ya bisa eh, mana aja. Pengajiannya sama persis eh, Ba'da Jumat ya jam 1 ya, Saya Jumatan sudah ada Jumat di Depok ya Pak Pri Pak Prianto, Pak Prinanto, Pak siapa tuh <coughs> Yang kemarin bersama ya Oh Pak Suwarno, Pak Suwarno Banyak sekali jemaah kita Atau nah, nggak jelas bisa ke Ibu Purwati di 844 7402 844 7402. Baik, <clears throat> sudah ketemu ya al-baladnya? Kita ingin membuktikan bahwa belajar tajwid itu mudah. <laughs> mudah, udah mudah pakai komputer lagi. Pakai infokus, jadi ibu dan bapak yang sering hadir, walaupun sekarang saya menjelaskan ibu nggak melihat Quran, uh, udah ada dalam benak.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 Enggak. sabu an laya yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dua patah dibaca satu. Jika dihentikan apa? Mad. Mad. Aywad. Ayah. ayah sabu al ayah gitu ya ayah semu alam alam ya Rohu ahad nih hu dikasih domah terbalik dikasih alif itulah marsila kosiro ketemu alif jadi marsila tawilah marsila kosiro ya yang bertemu alif jadi marsila tawilah Alam. Di bawah deh. ya. A alam. mati idhar. Alam. Alam naj. Kau sugro. Alam naj'al. Alam naj'al lahu. Kasih doma terbalik di sini ya. Ini. Alam. Alam naj'al lahu. Ainain. Madlin. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Fala matabida Tapi tidak jadi panjang karena ketemu huruf mati Huruf matinya kof dan jadi kol-kolah lagi falaq falaq tahamal aqabah Tamar buto kalau dihentikan jadi hak ma Matobi ketemu alif jadi mad Jaiz Wa ma ad ma aduraka mal aqabah Wama Wama Mad tobi'i ketemu alif jadi mad jaiz pasil. Cukup begitu memang begitu tapi sebenarnya kan Pak Ari bukan Matobi ketemu Alif. Betul, betul. Bukan ketemu Alif, tapi Matobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Ya. Tetapi kenyataannya cetakan Indonesia sudah, sudah seperti itu. Wama wama adraka mal aqaba Fakku raqabah. Fakku Ya, fak kapnya double. Fak muraqabah. Ganti halaman. Kalau di komputer ganti dipajuin ya. Kursornya tapi. Au lin. Huruf lin. Au iopo. Kalau kalah sugro. Au ilpa'amu fi yaumin zi Yanti Yatiman يتيما ذا مقربة Kalau segera tuh gampang ya, mudah insyaallah. Au lin au miskinan za matrabah ثم كان من الذين آمن بدل آمنوا وتواصوا بالصبر ganti halaman ya. Diulang lagi. Watawa watawa sobil sabri watawa sobil marhamah. Ula itu ada alisnya ya patah berdiri di alif mad asli ketemu hamzah satu kalimat jadi mad wajib mad tasil ulaika ashabul maimanah والذين كفروا بآ بآيا berdiri berdiri alisnya ya mad asli biayatina hum ashabul masyamah masyamah tamar butuh dihentikan jadi ha alaihim alaihim mimati ketemu nun idhar hukum mimati alai alaihim narum narum masuk ke situ ya rumusnya masih ingat kalau menemukan tanwin bertemu huruf bertasid tanwinnya dibaca satu kalau non mati atau huruf mati bertemu huruf bertasid huruf matinya jangan dibaca nih alai alaihim alaihim narum mu mu itu bukan wau hamzah hamzahnya pinjam rumah di wau ya Bu Ani narum narum soda. Baik, itu contoh dalam membaca Al-Balad ya. Jangan lupa hari ini hari Sabtu. Karena pun libur Harpitnas. Bukan Harpitnas ya, hari panjang <laughs> libur. Di mana-mana macet. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, nah baru Senin masuk. Tapi pengajian kita tidak libur dari kemarin ya. Kamis di Parung, Jumat kemarin di Depok. Alhamdulillah banyak sekali jamaah yang hadir ya. Hari ini di rumah yatim. Di rumah yatim dari jam 9 sampai jam 12. Itu ada Ibu Homsa, Abi Abdul Hamid. Nanti kalau dengan saya jam satunya ya, jam 13 sampai 17 <clears throat> gitu. Baik untuk Ibu dan Bapak mohon maaf uh, Sabtu minggu ini masih menyelesaikan uh, program kita bahwa belajar tajwid itu mudah itu ya tematiknya nanti kita ganti di hari Senin atau Selasa ya Ibu Erni ini yang rajin mengedit-edit. InsyaAllah nanti data-datanya kami kirim ya Bu Erni. Baik, dilihat ya <clears throat> Ibu dan Bapak yang sudah memiliki lembaran-lembarannya. Coba dilihat ya, lembaran-lembaran tentang mad, perbandingan itu ya. Hmm, mad arid disukun. Atau Ibu dan Bapak yang belum memiliki lembarannya bisa dilihat di halaman 38. Tentang mad wajib, mutasil, gitu ya Mada ada sukun uh, halaman 38 nomor 3. Mad jaiz pasir halaman 38 nomor 2. Kita ingin membuktikan bahwa belajar itu mudah. Kata Ibu Yayu, saya kan nggak ada komputer sih ada tapi kan programnya belum. Nanti justru ini lagi dibikin ya Bu Reti lagi dibikin bagaimana caranya nanti Ibu dan Bapak bisa memiliki programnya. Ada juga yang menginginkan Pak Ari bisa di di internet nanti insya Allah ke depan kita lagi susun dulu, kumpulkan nanti ibu dan bapak bisa mendapatkan walau bisa pakai PCD-nya, CD ya, mungkin juga AVI format uh, atau macam-macam lah ya itu. Makromedia apa saja. Yang penting nanti ibu dan bapak mudah belajar. Jangan lupa hari ini hari Sabtu datang ya, datang ke taklim. Datang ke taklim untuk belajar yang punya waktu. Jadi tidak ada libur nih. Sabtu hari ini jam 9 sampai jam 12. Diteruskan dari jam 13 sampai 17. Ibu dan Bapak yang ah udah lama nih nggak ketemu Pak Ari ya datangnya jam 1 bisa juga ya 13 sampai 17. Hari Minggunya juga sama Ahad kita belajarnya hari ini ini e, belajar bahasa Arab ya mempertajam memperdalam. Baik sudah kelihatan di komputernya ya ibu dan bapak yang sudah memiliki program komputernya e, bahwa belajar tajwid itu mudah lihat perbandingan di sini khaw dan khay. Ada? Ada ya? Aha. Khaw, khay. Huruf berbaris fathah dengan waw mati atau huruf berbaris fathah dengan ya mati itu tidak panjang. Tidak matobi'i tapi huruf huruf lain, huruf lin. Khaw, khay. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan diptong. Saya mau main ke pantai. Nah, itu atau mau main ke pulau, pulau itu ya baca. <laughs> pulau duduk di pantai sambil makan somai, roti lau, itu dia saksikan Andi lau, ah itu lau lau lau. Ya. Khau. Khai. Panjang dah? Dah, dah panjang. Tuh. Tiba juga kan? Ya. Khau. Pakai kuning tuh ya. Yang hijaunya. Tuh. Huruf lain, huruf lain ialah huruf berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati. Ah, saya kan nggak punya komputernya, nggak ada. Lihat di halaman 42 ya. Ini Bu Tuti di SMP 211 kalau nggak salah ya di Depok. Sudah dan sehat Ibu ya. Bu Samsudin, Bu Ani, nih, tetangganya Bu Agus, Pak Agus. <clears throat> Itu ya, Bu Tabri, Bu Hartono. Belajar itu mudah, mudah sekali. Nah, Pak Hari saya pengen tuh lihat yang warna-warni datang ke taklim. Di taklim sudah jadi ya, dari kemarin juga. Dan ini program ini bisa jalan. Di halaman 42 tentang Madlayin bisa dilihat. Ya, Madlayin. Kita akan paham Madlayin, Madlin, kalau sebelumnya kita sudah paham dulu apa itu Madobi, apa itu huruf lin. Nah, khaw, khaw itu bukan bacaan panjang, tapi bacaan pendek. Itulah huruf lin. Karena jodohnya fatah kan dengan alif. Ini fathah justru dengan waw mati atau ya mati. Hanya itu ya. Fathah dengan waw mati, fathah dengan ya mati. Yang harus diingat di sini, hurufnya apa saja, yang birunya apa saja. Yang penting hijau dan merahnya. Ah, nggak nyambung. Datang ke tali makanya ya. <laughs> itu. Jadi nanti bisa, eh, walaupun nanti mungkin uh, tidak bisa mengkopi secara langsung, nanti bisa pakai uh, eh, CD blank ya. Mudah lah sekarang mah. Eh, teknologinya sudah canggih. Tuh, khal khai. Bukan bacaan panjang tapi huruf lin. Itu. Huruf lain, huruf lin ialah huruf berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati. Bagaimana dengan matobi? Tuh kita lihat. matobi Apa sih matobi'i? Matobi adalah tuh, setiap yang hijau dengan merah. Birunya apa saja? Menyambung saya memang birunya apa? Nah saya kasih tahu. Birunya itu hurufnya. Hurufnya apa saja? Yang terpenting hijau dan merah. Hijau dan merah itu fathah dan alif. Ya. kalau dia berbaris fathah dipanjangkan dengan alif jadi kho. Misalkan hurufnya birunya kho. Kho. Tajwin. Tuh. Birunya khi kan? Dikasih ya-nya jadi merah. Tuh. Kalau huruf berbaris kasroh, khi tuh hijaunya Ya ada dengan merah itu pasangannya tuh. Khi itulah matobi Atau tiga ya. Tuh, atau yang birunya sekarang masih kho. Yang hijaunya tetap domah tuh ya. Dengan merahnya waw mati. Khu. Kho. Khi. Khu. Itulah matobi matobi bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjangnya? Terlihat yang merahnya. Ada alif, ada ya mati, ada waw mati. Ada berapa huruf pemanjang? Ada tiga. Kapan terjadi yang pemanjangan? Kapan dibaca panjang? Kapan jadi matobi? Kalau ketemu jodohnya. Kok jodoh sih? Iyalah. Pak Prianto sama ibu makan gurame jodohnya gitu ya. <laughs> jodoh masing-masing. Bu Ani sama Bu Agus. Gitu. Eh Bu Ani sama Bu Agus. Bu Ani sama Pak Agus gitu ya. Pak Karim sama Bu Yayu. Bu Reti sama Pak Edi itu ya, semua jodoh kan? Itulah mata bi gitu ya. Tuh, berbaris fathah dengan alif. Gitu. Berbaris kasroh dengan ya mati. Berbaris doma dengan waw mati. Pak Firdaus dengan Bu Purwati. Dia kan jodoh-jodoh gitu. Kho, khi, khu. Itu ya. Bisa dipahami. Itulah bi jadi kalau pasah ini ketemunya dengan dengan ia mati atau wau mati jadi tidak panjang. Itulah tadi huruf lin. Khau khai. Bisa dipahami? Itu bi Bacaan panjang. Dasar ini harus dipahami betul. Karena dasar mad ini tidak paham, kesananya susah. Akan memahami. Kita lihat. Itu ya. Khaw. bi ialah huruf berbaris fathah dengan alif. Kita birunya kho. Sudah ketemu, Ketemu ya. Nah kemudian yang hijaunya fathahnya itu barisnya ketemu merah. Wah saya emang nggak ada merah hijaunya ya nanti datang ke talim. Jadi walaupun ini bisa ngebayangin gitu ya. Karena ini programnya jalan di komputer. Jalan sendiri dia dengan program Camtasia itu. Ya Mas Adit. Nih. Ho. bi ialah satu. Kalau dia berbaris fathah dengan alif. Kedua. Kalau berbaris kasroh, tuh biru, birunya kha tetap, hijaunya barisnya di bawah. Ya, ketemu ya mati. Matobi berbaris kasroh dengan ya mati. Ini Ica hijau udah pinter ya Pak Prinanto, Ya, Alhamdulillah ya hamba-hamba Allah yang terpilih yang memiliki kepedulian. Pak Prianto, Pak Prinanto, Bu Lisa, Pak Fauzi, Pak Karim, bapak-bapak yang lainnya, Pak Edi, berarti semua Alhamdulillah bu ani. Karena memang sadar bahwa berbuat kebaikan untuk orang lain kembali kepada diri kita juga. itu ya. Sama seperti menepuk air tidulang terpacik terpecik pada muka sendiri itu kan kejelekan. Ini kebaikan juga sama. Kita menolong orang-orang kebaikan pada hakikatnya menolong diri kita. Jangan salah. Kita ngasih infak, ngasih jakat kepada orang lain, itu bukan bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Itu. Karena Allah suka sekali pada orang yang baik terhadap orang lain. Makanya tidak disebut layu minu ahadukum kan tidak seseorang itu tidak disebut orang yang beriman kalau perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Jadi ada peduli. Apakah yang kita berikan untuk Allah? Bukan. Kita memberi untuk orang lain tapi dapat pahala dari Allah karena Allah itu mencintai perbuatan baik kita. Allah Akbar. Itu ya. Hmm. Khi matobi kan berbaris kasrah dengan ya mati. Atau khu berbaris doma dengan wa mati. Itulah matobi Jadi matobi itu unsurnya tiga. Kalau fathah, tuh, balik lagi ya, merah. Kalau fathah dipanjangkan dengan alif. Kalau kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Kalau domba dipa kalau doma dipanjangkan dengan waw mati. Itulah matobi Bedakan dengan ini. Banding-banding ya. Sedangkan Ibu sudah mendapatkan fotokopiannya. Nih. Eh. Yang atas kh khi, khu. Itulah mad, to, bi, i. Itulah dibaca pa, panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena sudah ketemu tambatan hati. <laughs> sudah ketemu jodohnya. Itu ya. Jodohnya fathah dengan alif. Jodohnya kasroh dengan ya mati. Jodohnya doma dengan waw mati. kha khi, khu. Itu. Kalau guramenya dibakar, jodohnya dengan sambal kacang. Gitu ya. Kalau guraminya dibakar, eh digoreng, jodohnya dengan sambal kecap. <laughs> Itu ya. Jodoh, jodoh. Kho, khi, khu. Tuh. Kalau yang bawah nggak jodoh. Orang makan apa? <laughs> Ada ya yang nggak jodoh-jodoh kan? Makan makanan-makanan siap saji, hamburger dengan sambal terasi <laughs> yang nyambung. Nah ini. Tuh yang bawah kho. Kho. Khai dibaca panjang? Tidak, itulah huruf lin. Kita lihat perbandingan antara yang atas, antara matobi dan huruf lin. Kalau yang atas, balik lagi ya. Kho, khi, khu. Dibaca panjang. Karena ada pemanjangnya. Kenapa dibaca panjang? Karena ketemu jodohnya. Jodoh fatah dengan alif. Uh mhm, -huh, kita lihat. Ya, kursornya nih. Jodoh fatah dengan alif. Tuh, jodoh fatah dengan alif. Kemudian dia kasroh dengan dia mati. Tuh. Main kosornya ya. Tuh. Kemudian jodohnya doma dengan waw mati. Itulah nih. Mad tabi'i. Mad tabi'i. Mad panjang, tabi'i biasa saja. Mad tabi'i orang yang punya tabiat bacanya tidak akan kepanjangan. Tuh. Kha khi khu. Itulah ma mad tabi'i. Beda dengan yang bawah. Ini berbaris fathah dengan waw mati. Harusnya kan berbaris baris fathah terlihat ke atas. Harusnya dengan alif. Jadilah panjang. Karena ini fathahnya tidak dengan alif, tapi fathahnya dengan waw mati. Menyalahi kebiasaan bacaan panjang. Jadi tidak tidak dibaca panjang. Jadi khaw. Khay. Itu kayak Ibu Safi, Pak Safi bertemu dengan Ibu siapa? ketemu dengan Ibu Evi. Bukan jodohnya gitu ya. Jodohnya Pak Sefi dengan Ibu. Gitu ya Pak Sefi <laughs> eh, Ari ketemu dengan Ibu Yayu. Bukan jodohnya. Jodohnya Ibu Yayu sama Pak Karim. Itu jodohnya. Ari ketemu Pak Prianto. Ibu, Ibu Prianto. Ya itu. Masing-masing ada jodohnya. Jadi pahami. Perbedaan antara bacaan panjang dan bacaan pendek. Ya otomatis huruf itu tidak dibaca panjang. Tetapi nanti kalau sudah ketemu satu huruf hidup dihentikan, sama aja. Sama-sama dibaca panjang, hanya beda nama. Kita lihat ya, bacakan kembali. tereng khihu Kho, Sedangkan kh dan khoi bukan panjang. Hurufnya mas apa saja yang penting diingat garis garis hijau sama merahnya. Ya, kita lihat Kita ganti dengan dal. Da, di, itu matobi itu. Yang bawahnya dau dai. Tidak panjang toh? Itulah huruf lin. Dau dai. Huruf berbaris patah dengan waw mati atau huruf berbaris patah dengan ya mati. da. Atau kita ganti dengan rin. Ro, ri, ro. Itulah matobi Karena patah dengan alif, kasrah dengan ya mati, Doma dengan waw mati. Hurufnya mah apa saja. Coba bedakan dengan yang bawah. Yang bawah, go, gai, tidak panjang. Bajukan lagi kursornya. Sekarang kita ganti hurufnya, birunya sod. Jadi birunya apa saja. Yang terpenting harus diingat aplikasi penerapannya bagaimana yang hijau dengan yang merah. Yang hijau itu baris-barisnya, garis-garisnya, fathah, kasroh, doma. Yang merah itu pemanjangnya akan menjadi pemanjang, akan dibaca panjang manakala ketemu pasangannya klop gitu loh. Ya, tuh. So, si, su. Dibaca panjang tuh Tapi tidak dibaca panjang saat yang bawah. So, soy. Nah ini ibu dan bapak kadang-kadang mengucapkan lin itu kurang tepat. Nanti kita akan berlatih. Tolong diingatkan ya. Berlatih membaca huruf lin. Watawa saobil. Saobil. So. Salamun kaulam, kaulam, kaulam. Alam taro kaipa, kaipa, kaifa. Nah nanti ya, insyaallah, Tolong jemaah diingatkan. hari tolong dong belajar tentang huruf-huruf lin. Karena sudah bacaannya sudah lancar. eh membaca huruf linnya. Khair jadi khair. Khair, khair, khair. Ya. Baik. Allah mahdini piman hadait. Hadait. Oh, hadait. <laughs> ya, nanti belajar insyaAllah. Kita ganti hurufnya dengan kaf. Ka, ki, ku. Panjang toh? Itulah bi. Tapi bedakan dengan yang bawah. Kau, kai, kau, dan aku, kau, <laughs> kau, kai. Alam taro kai, kai. Kai lah, kai. Gak panjang kan? Nah itu. Kita ganti hurufnya dengan ro. Ro, ri, ru. Itulah bi. Kenapa mata bi? Karena ketemu jodohnya. Jodohnya apa? Fathah dengan alif. Kasrah dengan ya mati. Domah dengan waw mati. Ini lihat, pakai kulsar. Yang biru ini hurufnya. Hurufnya mah apa saja tuh. Hurufnya diganti dengan apa saja tetap seperti ini. Yang terpenting ini nih. Nih, hijau. Wah, orang saya nggak ada gambarnya. Nanti makanya ini Ungkapan ini, ucapan ini bisa ibu dan bapak dengar saat ibu dan bapak datang ke taklim dan tulisannya bisa kelihatan ya. Gitu. Sekarang ibu dan bapak berimajinasi saja dulu. Makanya kemarin, Pak Hari di TV dong. Ya nantilah kalau programnya sudah selesai. InsyaAllah ya dalam rangka dakwah. Dakwah itu. Karena ternyata belajar tajwid itu mudah. Buktikan. Saya tidak mau janji tapi mau bukti. Kemarin aja ngajar di Padang hari Kamis sudah pada pinter. Padahal baru dua kali datang. Untuk tajwid ya. Tapi untuk bacaan harus banyak baca. Saya tidak bisa jamin. Kalau ada bilang dua jam bisa baca Quran, bohong. Jangan berbohong lah ya. Gitu. Kalau dua, dua jam bisa kenal, ya bisa kenal huruf. Kalau baca Quran itu harus rajin, harus sering. Itulah makanya orang yang membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia, membaca terbata-bata dapat dua pahala. Itu baca Quran setiap satu huruf sepuluh hasanah, sepuluh kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran pahalanya untuk ayah dan ibunya. Allah Rabbi bahkan ditanya utama mana Rasulullah membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dengan yang berjihad. Lebih utama yang mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Iyalah. Karena orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, jihadnya akan benar. Orang yang berjihad tidak baca Quran belum tentu diterima. <laughs> Iya, makanya ibadahnya orang bodoh dengan tidurnya orang berilmu lebih mulia yang berilmu yang tidur. Karena tidurnya orang yang yang berilmu pakai ilmu orang ya, pakai ilmu. Kapan dia harus belajar, kapan dia harus ibadah, kapan harus istirahat. Sedangkan ibadahnya orang bodoh tidak pakai ilmu, capek doang ngerjain ini, ngerjain itu tanpa teori, tanpa tanpa tahu ilmu. Ya rusaklah. Komputer dipakai, tapi dia nggak pakai ilmu, ya rusaklah. Bukan pahala yang dapat disemprot bos. <laughs> Sama, itu ya. Tuh, bisa ya? Nah ini, berbaris fathah tuh, dengan alif. Berbaris kasroh dengan ya mati. Berbaris doma dengan wa mati. Tidak menjadi mad. Kalau dia, dilihat berbaris fathah dengan waw mati itulah lin. Raw berbaris fathah dengan ya mati. Rai, raw, rai, rai Martin, rai, raw. <laughs> Ini ro, ri, ru. Fathah dengan alif. Kasroh dengan ya mati. Domah dengan waw mati. Sedangkan yang bawah raw, roy. Ini jangan jangan pernah bosan karena ini dasar dasar ini paham, dasar ini bagus, insya Allah kesananya bagus ya Pak Syafi'i. Kemarin hari Jumat itu ada ada bapak dan dan putrinya datang sambil nangis Pak Hari dulu. Belum lama istri saya telah pergi ke rahmatullah, telah wafat. Ingin bertemu dengan Pak Hari tapi tidak sempat. Tapi tidak apa-apa, sudah niat kok. Bukan ingin ketemu dengan Arinya tapi dengan ingin belajar. Karena Pak Hari sering bilang, bahwa belajar itu tidak ada batasnya. Jangan katakan terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak. Betul. Jangan katakan bahwa belajar itu harus pintar. Yang penting belajar dulu. Gitu. Ya, orang yang belajar pasti Allah berikan ilmu. Kenapa? Karena belajar kita sudah senja. Kalau kita terlalu dituntut, dua jam bisa ini, bisa itu, capek nantinya, stres. Delapan jam bisa menerjemah Al-Quran. Mana mungkin lah. Itu mah bullshit bohong. Tapi kalau delapannya bisa delapan jam, bisa delapan bulan, delapan bisa delapan tahun, bisa delapan puluh tahun. Iya. Tapi kaidah-kaidah itu bagus aja untuk memberi motivasi. Jadi sekali lagi, belajar itu belajar aja lah. Yang penting belajarnya serius, sungguh-sungguh, tidak pernah absen, datang ke rumah, diulangi lagi. Jangan ciro, habis ngaji ditaruh, jangan ya. Baik, jangan lupa ya hari ini, hari Sabtu nih. Tuh gitu. di depan ada Mas Anto. Nih ya. Nanti kita belajar di rumah yatim diteruskan. Pari satu jam atau sebentar. Ya nggak apa-apa. Ini kan pemanasan. Untuk tematiknya kan biasanya Sabtu. Kita pindahkan ke Senin atau Selasa ya. Insya Allah. Karena kalau Sabtu Minggu sayanya terlalu berat. Kemarin ngajar itu di Depok itu dari jam satu, habis Jumatan. Jam satu sampai jam empat. Istirahat sebentar. Diteruskan setelah maghrib sampai jam 8 setengah 9. Sampai di Jakarta jam setengah 12. <laughs> Gitu itu ya. Jadi tema temanya Bu Berni ya. Ini yang rajin mengeditin. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Semua ingin bekerja untuk Allah. Bukan untuk Ari. Karena tahu apa yang diperbuat ini untuk jamaah semuanya. Betapa berapa ribu, berapa orang yang ditolong yang biasanya tidak pede. Papa jadi imam dong. Anda bisa. Sekarang jadi percaya diri karena sudah belajar sudah menemukan belajar itu mudah itu ya. Tapi jangan terlalu dikejar target. Ter dalam artian belajar belajar aja. Ingin bisa iya. Jangan target satu jam harus pintar. Sabar ya, harus sabar. Baca Quran juga tilik Quran tartila. Tartil aja perlahan ya. Tapi tapi pelan-pelan asal kelakon itu ya. Tapi semuanya ada komitmen istiqomah yang penting. Karena amal yang dicintai oleh Nabi itu istiqomah dawamnya adwamuha wa in kola yang kontinu belajar rajin hari ini besoknya nggak nggak belajar lagi jangan kita lihat alkitabu tuh alkitabu jika dihentikan tuh alkitabu tanya kan matobi merah ya tuh ya tuh alkita tuh pakai kursor nih ta merah kan bunya hijau ini matobi taknya. Ya. Bu-nya ini kosar. Nah, Alkitab, Bu, kalau dihentikan, kita pajukan kursornya. Teng tuh. Alkitab, Bu, kalau dihentikan jadi sukun. Ya, saya buatkan sukunnya. Apakah ada sukunnya? Tidak ada, hanya dalam hanya dalam bunyi, ya. Hanya dalam bunyi dalam tulisan tetap alkitab Alkitabu. Jadi alkitab Alkitabu kalau kita berhenti membacanya menjadi Alkitab, itulah mad arili sukun. Mad arili sukun itu apa? Mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup. Terjadi karena berhenti membacanya. Sekali lagi, kalau mad tobi'i dan kosar, mad tobi'i dan huruf lin tidak dipahami, rasa-rasanya agak sulit mempelajari mad badan ini. Padahal belajar makhraj huruf, belajar mad badan ini pelajaran yang cukup rumit. Ya. Alkitab. Bu, dihentikan jadi Alkitab. Iyalah, jadi dua. Jadi mad ada disukun, karena matobi ketemu ba, satu huruf hidup dihentikan membacanya. Dan kolkolah kubro. Kemarin kan kita udah belajar kolkolah tuh. Kenapa kolkolah kubro? Karena ba nya kan berbaris domah. Jika dihentikan menjadi alkitab. Mad arid disukun dan kolkolah kubro yang kabir. Kenapa kabir? Karena ujungnya tidak bertasdid. Pajukan. Tetapi bukan mad arifi sukun ibu, bapak. Kalau mad tobi'inya ketemu dua huruf kosar. Mana tuh? Ini saya tunjukin. Ya. Orang nggak bayang, ngebayang aja dulu ya. Nanti saat ketemu di talim nih. Ka mad tobi'i. Sedangkan dua huruf kosarnya nih sa dan ro. Alha kumut. Nah, untuk jelasnya lihat soal takasur. Alhaqumut Kenapa tidak panjang? Nih, karena matobi ini ketemu dua huruf kosar. Sa dan ro. Jadi bukan alhaqumut bukan alhaqumut Kenapa? Karena setelah matobi ketemu dua huruf kosar, jika dihentikan tidak jadi panjang. Panjangnya cuma tetap aja yang ini, yang matobi itu. Alhaqumut Gitu. Jangan tak takasur, jangan. Alhaqumut takasur. Kenapa tidak jadi mad arid disukun? Karena nih. Ya, nih saya tunjukin. Karena matobi ini yang merah, warna merah nih, matobi ini tidak ketemu satu, tapi dua. Huruf sa dan huruf pro Jika dihentikan, matobinya tetap, tapi tidak menjadi mad arid disukun. Kosar aja, pendek aja di sini. Alhaqumut takasur. Gitu. Ini juga sama, bukan mad ardi sukun. Mana? Hatta zurtumul maqabir. Nih saya tunjukin. Yang merah ini matobi'i. Ya. Sabar ya Bu Yayu nanti tak kopikan di, di komputer masing-masing yang ingin dikopikan silahkan. Tapi mohon maaf tidak pakai plastis karena banyak virus sekarang. Kemarin ada yang pakai plastis, komputer saya sistemnya hancur semua, rusak semua dari awal. Eh jangan ya. Nanti ada pakai CD blank aja. Tuh. alhaqumutakasur takatsur hatta zirtumul maqabir. Ini bukan mad alif disukun. matobi iya tuh, merah, patah dengan alif. Tapi ketemu dua huruf kosar. Ya. Ketemu dua huruf kosar jika dihentikan matobinya tetap ko. Tapi bironya enggak bir, enggak. Karena matobi ketemu dua huruf kosar. Oh itu tuh dari dulu kok bertahun-tahun ngaji nggak nggak mudeng-mudeng toh. Nah, sekarang insya Allah ya jelas. Hatta zurtumul makobir. Tuh. Ini dalam bunyi di, di, dihentikan, disukunkan saya sukunkan. Padahal tidak ada sukunnya. Dalam tulisan tetap makobiro, tapi dihentikan jadi alhaqumut takasur hatta zurtumul makobir. Nah, ini perbandingan. Khaufun, khau ini tuh yang merah ini saya tunjukin, ini huruf lin. Khaw. Yang merah ini Alkitabu, ini Matobi'i. Apa bedanya? Kan sama-sama fatah. Iya tadi itu. Pak Prianto ketemunya sama Ibu Lisa atau Ibu Yayu. Bukan jodohnya. Duh. Jodohnya, ya Ibu Lisa sama Pak Fauzi itu, Fatah dengan waw bukan jodohnya. Fatah dengan alif baru jodohnya. Kalau ini khaw, ini kita panjang. Kalau yang belah kanannya pendek, belah kirinya maaf, belah, belah kanannya pendek, belah kanannya belah kanannya panjang, pendek, belah kirinya panjang. Khaw pendek, kita panjang karena matobi. Nah, kita Bu, tuh matobi bertemu satu huruf hidup yang dihentikan, jika dihentikan jadi bunyinya alkitab mad arid di sukun. Sedangkan pun jika dihentikan jadi khauf. Sama-sama. Kalau dihentikan dua-duanya sama-sama jadi panjang. Alkitab. Coba perhatikan. Khauf. Sama-sama atau jadi panjang. Sama-sama jadi panjang. Satunya Alkitab jadi mad arti sukun. Khauf pun jadi madlin. Tapi beda prosesnya. Kalau mad arti sukun sebelumnya matobi'i. Kalau madlin sebelumnya huruf lin. Alkitab. Alkitab. Mad disukun. Khauf madlin. Sama-sama kalau dihentikan. Makanya tidak salah kalau ada ustaz yang menyatakan madlin, mad disukun sama saja. Ya sama kan mad panjang, arid baru. Lisukun yang baru mati, yang jadi jadi dimatikan gitu ya. alkitab bu, jika dihentikan jadi alkitab. Kitabun jika dihentikan kitab. Itu mad dari disukun. Al-alimu jika dihentikan jadi Al-alim. Mad ada di sukun tu. Alimun jika dihentikan jadi alim. al gofuru jika dihentikan jadi al gofur, Dilihat ya di halaman 38 nomor 1 nomor 38 nomor 3. gofurun gofur, Khaufun, nah ini madlin, lain lagi. Tapi sama, khaufun juga dihentikan jadi khauf. Sama-sama panjang. Hanya beda prosesnya. Kalau mad arid disukun sebelumnya mad tobi'i, kalau madlin sebelumnya huruf lin. Tuh khauf, wasaifi, wasaifa, wasaifu. Dihentikan sama aja menjadi wasaif. Kenapa sih Pak Hari ada wasaifi, wasaifa, wasaifu? Itulah bahasa Arab. Ter tergantung kedudukan kalimat. Apa dia jadi mudada Apa jadi khobar? Apa jadi na'at dan man'ut? Nah, itu nanti ya. Wal al yawma jika dihentikan jadi al-yaum. paham, paham? Insya Allah mudah. Jangan lupa hari ini, hari Sabtu, tanggal 22, ngaji ya, pengajian. Itu, pengajian di rumah yatim. Dari jam 9 sampai jam 12 boleh ya. Mau datang dari jam 1 sampai jam 5 juga boleh. <laughs> Ini mana aja yang ibu dan bapak punya waktu dan terbuka untuk umum. Silahkan ya, jangan sungkan untuk belajar. Saya mah kan nggak bisa. Justru itu yang saya cari. Kalau yang sudah pinter mah di sini bantu ngajar, <laughs> gitu ya. Nah, saya kan masih nol. Itu yang saya cari. Jangan sampai kita berakhir dalam kehidupan ini berakhir dalam ketidakpahaman, ketidakngertian. Insya Allah lah ya kita akan belajar, akan paham apa yang kita pelajari. Karena sudah ditunjang oleh teknologi yang ada. Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 8287881. 0812 Terima kasih kepada juga banyak ada yang dari Puncak, ada yang Ciawi ya Pak sahabat <laughs> tuh. Ada yang dari Depok jauh-jauh lah Alhamdulillah yang dekatnya juga ada. <clears throat> Insya Allah, hari ini hari Sabtu kita taklim di rumah yatim Majelis Taklim Radikai Manis Jakarta. Bisa juga telepon rumah yatim itu 850-6546. di sana ada Ibu Hajah Niti. ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa taklim walaupun sibukan yang ada. Mas Santo terima kasih sudah setia menemani walaupun tengah orang-orang tengah libur justru kita uh, tidak libur karena kita tahu bahwa banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, hai Pagi hari ini kita jumpa di edisi 23 Maret tahun 2008 Menyampaikan acara bingkisan ulang tahun Dikawal pada kesempatan Sabtu pekan ini Anda bersama saya Zulia dan Bung Anto Selamat pagi, selamat mengikuti ini kita jumpa rangkaian indah lebih kurang satu jam saya menemani Anda di bingkisan hari ulang tahun pada kesempatan Sabtu 23 Maret 2008. Anda yang punya rencana hari ini bersama keluarga? <laughs> iya, boleh di 8594785 silahkan saja. Sementara ada SMS dulu saya baca yang pertama. Kiriman datangnya dari Ani di Petamburan. Ya, halo Ani, selamat pagi ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk ponakan ya. Hari ini Dimas ulang tahun yang ke-10 nih. Halo Dimas, bangun dong sayang. Ih, ulang tahun hari ini harusnya sudah seger pagi-pagi. Nomor satu yang bangun duluan harusnya Dimas nih. Begitu udah kelihatan cakep, wangi, seger, semua bangun terbelalak. Wow, Dimas sudah bangun. <laughs> Selamat panjang umur ya, sehat selalu dan uh, lagunya ayat-ayat cinta dong dari Rosa. Oke, telepon sekarang dibuka. Yuk 85 90 Silakan kalau ada yang mau bertelepon. Mum, hmm. Teleponnya, halo. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, dengan siapa nih? Dengan Farus. Farus, Farus eh, udah mandi? Belum. Belum. Yang ulang tahun siapa Farus? Mama Farus. Mama Farus. Boleh tahu dong namanya mama siapa? Lili Alkuriana. Lili? Alkuriana. Oh, Lili Alkuriana itu mamanya Farus. Iya. Cantik ya. <laughs> oh, oh, baik deh Mama Lili Alkuriana itu ulang tahun yang keberapa Mama? Kasih. Ya. Ulang tahun yang keberapa? Rahasia. Oh rahasia. <laughs> Jadi deh rahasia. Nggak boleh tahu kecuali Fahrus aja. Yuk mamanya udah bangun kan? Udah. Udah mama nih dengerin nih Fahrus doanya. Yuk. Semoga banyak umur. Ya. selalu. Uh -huh. Banyak rezeki. Amin. Kita doanya dong. Doa juga. Mau berani bayar berapa saya berdoa? Iya, <laughs> enggak, enggak, enggak, enggak. Selamat ulang tahun ya buat Mama Lili Alkuriana. Usia Mama berapapun, mudah-mudahan Mama semakin sayang sama anak-anaknya, ya kan? Terus iya. semakin bijak, semakin arif, uh, terus membimbing anak-anaknya penuh dengan kesabaran. Terus iya. Mama juga harus rajin olahraga biar sehat. Itu aja doanya. Sukses ya, Ma. Ya. Nah, uh. lagunya dong. Apa harus kirim apa lagunya? Uh, hmm. Ah. Rosa juga dah. Rosa ya, cinta ya? Ya. Udah nonton sayang? Belum. Oh, belum. Emang Farus umurnya berapa? 12. Oh, belum boleh ya nonton ya? Udah boleh belum sih nonton? Oh. Nggak tahu. <laughs> ya udah, salam buat mama ya. Ya. Yo, eh, dan Waalaikumsalam. Silakan 8594785. Telepon sudah diberikan uh, begitu leluasa buat Anda siapapun. Oke, angkat lagi. Halo RKM. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dengan siapa? Dari Yani di Kampung Gedong. Halo Mbak Yani. Iya. Siapa yang ulang tahun Mbak Yani? Teman. Teman. Uh, ah, siapa? Buat Mas Bambang. Tapi kemarin. Oh, Mas Bambang kemarin ulang tahunnya. Keberapa? Uh ah. -huh. Di mana tinggalnya? Cilengsi. Cilengsi. Ulang tahunnya keberapa? Nggak tahu, udah lupa. Loh, kok katanya teman apa temen? Ini teman yang mana nih? <laughs> Ucapannya. Iya. Uh, ah, buat ulang tahun, uh -uh. panjang umur, banyak rezeki. Amin. Terus dibeli kesabaran. Udah pernah ditraktir belum sama Mas Bama? Oh, udah. Udah pernah ya? Yes. Iya. Terus iya, satu lagi. Siapa? Buat Reza. Reza siapa? Reza di Kampung Tengah. Uh -uh. Ke lima tahun. Ponakan ya? Anaknya temen. Oh anaknya teman rajin ya, perhatiin teman. Ucapannya buat ulang tahun, mm -hmm. panjang umur, yeah. terus banyak rezeki, semoga jadi anak yang pintar, uh -uh. anak yang soleh, terus yeah. sayang sama mamanya. Mamanya juga sayang sama Reza ya? Iya, minta lagunya. Apa? Merpati. Selingkuh tak iya. selamanya yeah. indah. Yeah. Iya ya, udah itu ya. Ya udah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kita dengarkan lagunya. Ayat Cinta dulu ya dari Rosa. Ah. Desir pasir di padang tandus Segar sang pemikiran hati Terkisah